Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan itulah seorang hamba akan mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia apalagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan rangkaian pengajian kita membahas tentang tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua pertemuan yang lalu secara ringkas dan secara umum saya telah menjelaskan keutamaan dan ke, dan keagungan serta tingginya ke, kedudukan ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta beberapa kaidah-kaidah umum dan ringkas seputar permasalahan yang sangat penting dalam agama dalam agama ini. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Indah beserta apa ini sekelumit dari penjelasan tentang kandungan maknanya secara bahasa, kemudian bagaimana para ulama menjelaskannya, serta bagaimana atau apa faedah manfaat pengaruh positif yang kita akan dapatkan dalam diri kita dengan memahami dan mengetahui kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia karena tentu saja karena ilmu ini adalah ilmu yang maha agung ilmu yang maha ilmu yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama karena berhubungan langsung dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia dan maha sempurna, maka tidak ragu lagi memahami masalah ini dengan baik tentu akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar dalam keimanan seorang muslim utamanya dalam motivasi kebaikan-kebaikan bagi dirinya dan dalam semua hal-hal yang mencakup kedudukan-kedudukan tinggi dan kemuliaan-kemuliaan dalam agama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu di antara keutamaan mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dengan mempelajarinya kita tidak cuma semata-mata memahami agama ini atau memahami masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah secara teori. Sekedar pengetahuan atau wawasan yang kemudian tidak ada apa ini pengaruhnya, refleksinya terhadap kebaikan dalam diri manusia atau motivasi bagi mereka yang mempelajarinya untuk meningkatkan keimanannya dan meningkatkan semangat dan kesungguhannya dalam beribadah dan mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah kalau kita pelajari akidah berdasarkan pemahaman yang benar ini, pemahaman salaf, maka motivasi-motivasi kebaikan dalam diri kita akan timbul dengan sendirinya. Apalagi masalah-masalah keimanan yang merupakan landasan agama. Merupakan landasan agama. Sehingga kalau ada orang yang mempelajari masalah-masalah iman, tauhid kepada Allah, kemudian setelah itu motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebaikan tidak meningkat, maka ini ada yang perlu dikoreksi dalam keimanannya. Ada yang perlu di, diragukan dari e, cara dia mempelajari agama ini selama ini. Ini satu hal yang perlu yang sangat penting sekali. Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan tentang salah satu dari rukun iman saja seperti iman tentang kepada masalah takdir. Beliau mengatakan ini adalah landasan segala kebaikan. Beliau mengatakan asasu kulli khairin anta alama. Anna ma Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan adalah dengan kamu mengetahui apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi mengimani masalah takdir dengan benar saja itu sudah menjadi motivasi kebaikan besar menjadi motivasi kebaikan besar. Inilah keistimewaan yang ada pada manhaj ahlus sunnah jamaah. Mereka belajar memahami agama Islam bukan hanya untuk pengetahuan semata-mata, wawasan semata-mata, tapi ternyata tujuan utama di balik semua itu adalah untuk benar-benar meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi motivasi dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam agama yang inilah tujuannya seseorang itu mendalami hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah kebiasaan para ulama salaf dulu ketika mereka mulai mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka terlihat pengaruh-pengaruh baik dari ilmu yang mereka pelajari dalam merubah segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al Hasan Al Basri, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in pernah mengatakan, karena rojulu rajulu idza ta'allama idza ta'allama al-ilma alam yalbas an yura dzalika fi takhashu'ihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulunya di zaman para ulama salaf jika ada seseorang yang mulai mempelajari ilmu agama mulai mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lama lagi, tidak lama setelah itu, akan terlihat pengaruh baik, dampak positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal ibadahnya semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah, tingkah lakunya juga semakin baik, ucapannya juga semakin <clears throat> bersih, semakin terarah kepada kebaikan, demikian pula pandangan matanya, dan semua perbuatan anggota badannya. Nah inilah yang diharapkan dari ilmu dan inilah pengertian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin dituntut maka semakin menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang diharapkan kita bisa dapatkan untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu <clears throat> dan para ulama yang lainnya mengisyaratkan hal ini dalam banyak ucapan mereka. Di antaranya beliau mengatakan, laisa ilmu an kasratir riwayah wa innamal ilmu an kasratil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan sekedar banyak menghafal riwayat-riwayat, tetapi ilmu itu adalah besarnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aslul ilmi khasyatullahi taala. Landasan utama ilmu adalah rasa takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah tujuan utama mempelajari akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat keagungannya dan nama-namanya yang maha indah sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, uh, kaum muslimin, para pemerhati Radio Rojak rahimakumullah. Khusus untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan memulai membahas atau menyebutkan contoh dari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang saya dahulukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai pokok eh, dari Asmaul Husna. Nama-nama yang merupakan pokok dari Asmaul Husna yang nama-nama ini mencakup makna semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tentu saja keterangan yang akan saya bawakan nanti rujukan utamanya adalah beberapa kitab dari para ulama di antaranya kitab fikih Al-Asmaul Husna kemudian keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam beberapa kitabnya serta beberapa tafsir utamanya tafsir Ibnu Katsir kemudian tafsir Taisir Karimi Rahman yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan beberapa ayat Al-Qur'an yang akan saya bawakan nanti insya Allah dalam kajian ini. Jadi saya akan mulai menjelaskan insya Allah tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai pokok dari semua Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Yaitu nama Allah lafdul jalalah Allah ya. Allah. Yang kedua ar rab Yang ketiga Ar-Rahman. Tiga nama Allah ini dikatakan sebagai madar, ya, tempat kembalinya, tempat berkisarnya semua kandungan dari nama-nama Allah yang lain sebagai marji ya. Apa ini uh, pokok dari semua kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itulah surat Al-Fatihah ya disebut sebagai surat yang paling agung dalam Al-Qur'an karena surat ini mengandung tiga nama tersebut. Surat ini mengandung tiga nama tersebut. Nama Allah, kemudian Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan uh, kandungan daripada nama Allah Subhanahu wa taala, tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini yang semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan, "I'lam anna hadhihi surat ashtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atam istimal. Ketahuilah bahwasanya surat yang agung ini mengandung apa ini induk dan pokok dari semua matalib. Semua tujuan. Semua tuntutan yang agung dalam agama. Surat ini mengandung kesemua apa ini keseluruhan ini keseluruhan hal ini secara sempurna. <clears throat> Kenapa demikian? Fashtamalat alat ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marji al asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Marji al asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Karena surat ini mengandung ta'rif ya, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap zat yang maha benar untuk disembah, yang maha berhak untuk disembah dengan tiga namanya yang maha agung, yang maha indah, yang merupakan pokok dan tempat kembali semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Maka ketiga nama ini pantas untuk kita dahulukan dalam pembahasan. Ya, secara umum ketiga nama ini <clears throat> mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Nama Allah mengandung arti al-uluhiyah, menetapkan tauhid uluhiyah, hak peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sedangkan nama Allah Ar-Rabb mengandung sifat rububiyah. Menetapkan pengertian dari rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah dalam mengatur, menciptakan, memberi rezeki, serta menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan sifat Ar-Rahman mengandung sifat baik, sifat pemurah, sifat penyayang, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tiga nama ini memiliki kandungan yang sangat agung dan pantas untuk kita jadikan sebagai contoh utama dalam pembahasan kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk saat ini uh, <clears throat> rekan-rekan ikhwan serta Bapak dan Ibu sekalian para pendengar Radio Rojak rahimakumullah. Untuk saat ini uh, yang saya telah siapkan dalam materi. Saya mulai dengan nama Allah Ar-Rab. Ya. Ar-Rab. Yang secara bahasa selalu kita, kita artikan dengan kata-kata Tuhan. Saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu untuk lebih hati-hatinya. Sebaiknya kalau kita menulis, kita mengucapkan lebih bagus kita menyebutkannya dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan nama ar rabb yang nanti kita katakan terjemahannya secara bahasa atau artinya secara bahasa Indonesia adalah Tuhan, nah, begitu. Karena nama Allah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya dengan nama ini, maka lebih bagus dalam adab kita menggunakan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya sendiri. Ya, uh, nama Allah Ar-Rabb. Nama Allah Subhanahu wa taala ar ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam banyak ayat Al-Quran untuk menetapkan sifat ini dan juga banyak dalam hadis-hadis yang sahih bahkan doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi menggunakan nama, nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb kami wahai Rabbku Padahal kita tahu nama Allah yang lain banyak, tapi kenapa kebanyakan doanya mereka menggunakan nama ini? Nanti kita akan singkap rahasianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Insya Allah. Di antaranya ayat yang menyebutkan nama ini ya banyak sekali ya di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 100 inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Ya, maksudnya yang Maha mengatur, menguasai seluruh alam semesta. Dalam ayat yang lain juga surat Al-An'am ayat 164, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah, apakah aku akan mencari Rob selain Allah padahal dia adalah Rob bagi segala sesuatu, bagi semua makhluknya. Juga dalam surat Fat ayat 66, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul Far. Dialah Rabb yang mengatur, menguasai dan menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam surat Yasin ayat ke-58 Allah berfirman, "Salamun qaulam mir rabbir rahim." Kepada penghuni sorga dikatakan ucapan diucapkan pada mereka salam sebagai ucapan selamat dari Rob yang maha yang maha penyayang, yang maha pengasih. Inilah eh, dasar penetapan dan tentu saja nama ini banyak sekali disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih maka <clears throat> secara bahasa nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini sebenarnya yang saya katakan tadi ini adalah salah satu di antara tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua kandungan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya. Oleh karena itu, Rob itu secara bahasa memiliki arti yang luas. <clears throat> Kalau kita lihat para ulama ahli bahasa seperti Ibnu Faris, Ibnul Athir dan para ulama yang lainnya menyebutkan secara secara <clears throat> secara bahasa atau secara etimologi saja asal usul kata eh, kata Arab itu mengandung beberapa pokok pokok arti di antaranya mengurus atau memperbaiki sesuatu juga berarti menguasai memiliki dan menciptakan dan banyak arti-arti yang lainnya. Oleh karena itu secara bahasa diartikan pemilik, penguasa, pengatur, pengurus termasuk pemberi nikmat. Sementara para ulama menjelaskan seperti Imam Ibn al asir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar bahwa untuk nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyebutkan lafaz ar tanpa digandingkan dengan kalimat lainnya maka ini tidak boleh digunakan kepada makhluk. Karena ini merupakan nama Allah yang khusus baginya. Nama Allah yang khusus baginya. Adapun kalau ingin digunakan secara bahasa bagi makhluk, misalnya kita mengatakan pemilik rumah, maka boleh digunakan robbul Bait misalnya. Pemilik rumah. Atau pemilik onta dikatakan robbul Idil pemilik onta. Maka ini dipakai oleh orang-orang Arab karena mereka mengartikannya secara secara bahasa dan memang secara umum ya kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa nama tersebut boleh dipakai untuk makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan menamakan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam atau mensifati beliau dengan firmannya bil mukminina raufur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap orang-orang yang beriman memiliki sifat rauf, penyantun dan penyayang. Padahal Allah juga sendiri memiliki nama ar-rauf ar-rahim. Bagaimana cara mengkompromikan uh, apa ini kaidah dalam masalah ini yaitu nama-nama apa saja yang boleh digunakan untuk makhluk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama yang hanya khusus boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala maka dijawab oleh uh, para ulama seperti Syekh Utsaimin kemudian juga ada fatwa lajnah daimah para ulama besar di Arab Saudi tentang masalah ini yang jelas kita ketahui secara asal nama-nama tersebut Eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas keindahannya kemarin adalah husna. Mencapai puncak dalam keindahan dan keagungan. Berarti secara arti tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada makhluk. Karena nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan padanya dari semua dari semua segi, mengandung sifat-sifat yang maha sempurna. <clears throat> Maka kalau ada nama-nama dari Asmaul Husna yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama, maka itu tidak boleh diberikan kepada makhluk dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti nama Allah sendiri, kemudian nama Ar-Rahman, Kemudian juga seperti nama Arab ya, kalau disebutkan secara mutlak ya dengan alif lam. Adapun <coughs> selain nama-nama tersebut yang juga bisa diberikan kepada makhluk, maka ulama para ulama menyebutkan ada syaratnya. Ada syaratnya, yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan alif dan lam. Tidak boleh menggunakan alif dan lam. Ini seperti keterangannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Adapun kata beliau ketika disebutkan dalam surat Yusuf tentang uh, wanita yang dikatakan istrinya Al-Aziz, Al-Aziz ini adalah salah seorang pembesar di istana kerajaan waktu itu. Beliau mengatakan ini bukan berarti menunjukkan kebolehan karena yang memberikan nama tersebut adalah orang kafir. Maka mereka tidak dihukumi perbuatannya, tidak dibenarkan. Jadi Al-Aziz ini termasuk kesalahan karena menggunakan alif lam. Begitu. Itu kata beliau meskipun yang lain mengatakan ya selama tidak uh, dimaksudkan khusus bagi Allah dibolehkan tapi kata Syekh Utsaimin tidak boleh menggunakan alif lam. Yang kedua, sewaktu menggunakan nama tersebut tidak dilihat arti yang dikandungnya. Jadi cuma sekedar menamakan saja. Cuma sekedar menamakan saja tapi tidak melihat arti yang dikandung dari nama tersebut. Arti yang dikandung dari dari nama tersebut. Jadi sekedar menamakan sebagai alam ya sebagai semata-mata nama maka ini diperbolehkan karena kalau kita melihat arti yang dikandungnya maka ini cuma hanya pantas untuk untuk Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala ya maka tentu saja yang paling selamat kalau kita ingin selamat kalau kita ingin memberikan nama kepada anak kita misalnya, maka carilah nama-nama yang jelas-jelas tidak ada masalah dari awal. Ini sebagai faedah kata para ulama, supaya tidak timbul masalah nantinya, pilihlah nama-nama yang sejak awal tidak bermasalah, tidak bertentangan dengan Islam. Pakai apalagi pakai nama-nama yang bagus seperti Abdullah, Abdurrahman, atau apa ini penghambaan kepada nama-nama Allah yang sudah tidak diperselisihkan lagi supaya tidak ada masalah untuk untuk setelah itu dan ini juga termasuk faedah penting untuk memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kita jangan merasa ah nama tersebut sudah terlalu banyak tersebar di mana-mana ini diantara pemahaman yang keliru. Seperti nama Abdullah dan Abdurrahman. Meskipun banyak yang memakainya, maka ini bukan merupakan celaan. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama ini, kalau kita lihat di buku-buku yang menjelaskan tentang biografinya sahabat itu sampai ratusan, dan tidak ada masalah di antara mereka menggunakan nama tersebut karena nanti akan dibedakan dengan nama orang tuanya, apalagi untuk mendapatkan keutamaan menggunakan nama-nama tersebut sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabul asma ilallah ya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, <coughs> ya, uh, kita kembali kepada pembahasan. Jadi orang Arab menggunakan kata-kata Arab digunakan untuk penyebutan kepada tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan mereka penguasa di kalangan mereka yang ditaati atau orang yang mengurus memperbaiki sesuatu dikatakan Rob termasuk pemilik sesuatu juga <clears throat> yang jelas e, tiga arti inilah yang digunakan untuk memakai kata-kata apa ini digunakan untuk menunjukkan arti dari kata Rob nah sedangkan <clears throat> secara secara bahasa secara bahasa Arab itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Beliau mengatakan inna rabba هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المؤتي المانع الضار النافع المقدم والمؤخر الذي يذل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشكي ويشكي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي lahu minha ma yastahiquhu minal asmaul husna, minal asmail husna. Jadi Ibnu Qayyim mengartikan nama ini dengan semua kandungan yang terdapat dalam nama-nama Allah yang lainnya. Karena sudah terangkan tadi bahwasanya <clears throat> apa ini kata-kata Arab secara bahasa mengandung arti demikian. Adapun dalam pengertian lebih luas, maka Arab ini mengandung semua arti daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka dia adalah yang maha kuasa, yang maha mengadakan, maha mencipta, membentuk rupa, yang maha hidup lagi berdiri sendiri, menegakkan urusan semua makhluknya, ya, maha menegakkan semua urusan makhluknya, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha, melu, maha luas kebaikannya, maha pemberi nikmat, maha pemurah, kemudian maha memberi manfaat, kebaikan maupun keburukan, maha mendahulukan dan mengakhirkan, memberi petunjuk dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, sesuai, sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan hikmah dan keadilannya, maha menganugerahkan kebahagiaan, kemudian apa ini memberikan kesengsaraan siapa, kepada siapa yang dikehendakinya, memuliakan dan menghinakan siapa yang dikehendakinya dan semua makna rububiyah yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, yang lainnya. Nah, inilah pengertian daripada uh, <coughs> eh, Arab. Ya, para ulama lain mengungkapkannya dengan bahasa yang lain. Seperti ada juga yang mengatakan ar itu artinya adalah al murabi Artinya adalah al murabi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sewaktu menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Asma'il Husna ya, beliau mengatakan ar itu adalah al murabi ya, yang memelihara, mengurus dan mengatur seluruh alam semesta. <clears throat> dan melimpahkan kepada mereka berbagai macam berbagai macam nikmatnya ya. Oleh karena itu kalau kita mengatakan kata-kata Rob ya artinya adalah yang maha mengatur, mengurus dan apa ini uh, <clears throat> menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Inilah pengertian daripada Ar-Rabb. Kemudian sebagaimana yang sudah kita bahas dalam kaidah-kaidah ringkas pada pertemuan yang lalu, setiap nama Allah Subhanahu wa taala mesti mengandung sifat. Mengandung sifat-sifat sempurna dan mulia. Maka nama Allah Ar-Rabb ini mengandung pengertian sifat rububiyah. Mengandung pengertian sifat rububiyah yang kemudian diterangkan pembagiannya oleh para ulama. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Dua macam. Ada rububiyah yang bersifat umum yang meliputi semua makhluknya yang taat maupun yang durhaka, yang beriman maupun yang kafir, yang mendapatkan petunjuk darinya ataupun yang mendapatkan selain dari itu. Jadi semua mencakup semua makhluknya. Sifat rububiyah ini bersifat umum yang artinya adalah menciptakan, memberi rezeki, mengatur, melimpahkan berbagai macam nikmat dalam kehidupan, memberi atau menghalangi, menghinakan atau memuliakan secara urusan dalam urusan dunia, meninggikan atau merendahkan dan dan dan yang lainnya, memberi kekuasaan atau menghilangkan kekuasaan darinya dan semua uh, makna rububiyah umum lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang beriman maupun yang kafir, memberi rezeki kepada mereka semua mengatur kehidupan mereka, memberikan hidayah dalam artian dalam urusan-urusan dunia untuk kemaslahatan mereka. <clears throat> Ini Allah Subhanahu wa taala e, mengatur segala sesuatu dan inilah sifat rububiyah yang umum yang mencakup semua makhluknya. Di antara para ulama ada yang menyebutkan dalil dalam masalah ini dalam surat Ar-Rahman ayat 29, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta meminta rezeki dan meminta segala sesuatu kepadanya setiap hari dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya dia mengurus semua urusan urusan makhluknya inilah makna rububiyah yang umum yang sekali lagi mencakup semua makhluk yang kafir atau beriman yang baik maupun yang yang buruk kemudian yang kedua adalah rububiyah yang khusus. Rububiyah khusus yang hanya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi kekasihnya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintainya. Makna daripada rububiyah khusus ini adalah al-hifz, menjaga mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk beriman, menyempurnakan keimanan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, memberi taufik kepada mereka untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan di antara yang utama dalam pemahaman tersebut adalah memahami ilmu yang agung ini yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Termasuk memberi taufik kepada mereka untuk selalu bertobat kembali kepada Allah, bertobat dan kembali kepada Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kegelapan menuju cahaya petunjuknya dan semua arti uh, petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi mereka untuk melakukan semua kebaikan dan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam dalam agamanya. Inilah pengertian dari tarbiyah yang khusus. Ini juga diterangkan oleh apa ini uh, Syekh Abdurrahman Asadi dalam kitabnya Taisir Karim Rahman dan para ulama yang lainnya. Inilah pengertian tauhid apa ini rububiyah yang khusus. Bahkan inilah yang saya katakan tadi, <clears throat> mengapa mayoritas doa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, para nabi, orang-orang yang bertakwa yang dinukil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menggunakan lafaz ar Kenapa menggunakan lafaz ar Karena doa tersebut lebih sesuai dengan nama ini. Doa yang mereka minta, ya Allah berikanlah petunjuk, Ya Allah mudahkanlah segala kebaikan bagiku. Ya Allah beri apa ini tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Keluarkanlah dari kesesatan menuju kepada cahaya. Meminta pengampunan, meminta taufik dari Allah lebih sesuai dengan dengan nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka inilah rahasianya. Ini juga diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahasianya mengapa mayoritas doa para nabi, doanya orang-orang yang soleh diawali dengan nama Ar-Rabb. Baik mereka mengatakan Rabbi, wahai Rabbku atau Rabbana wahai Rob kami, kenapa uh, rahasianya adalah adalah demikian? Karena nama ini lebih sesuai dengan permintaan-permintaan tersebut dan sudah kita ketahui termasuk ya apa ini uh, kesempurnaan doa adalah bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita sebagaimana firman-Nya walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha agung maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut yaitu nama-nama yang sesuai dengan dengan permintaan kita. Nah, oleh karena itulah nama Allah yang agung ini memang memiliki kandungan yang sangat mulia yang sangat dalam untuk kita gali dan dengan ini memberi motivasi kepada kita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita misalnya kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar ya Allah wahai Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami jagalah kami dari azab neraka ternyata dengan ini kita meminta makna rububiyah yang khusus meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala penjagaan dan perlindungan yang dengan ini waktu kita membaca doa tersebut kita sudah bisa merenungkan kandungan artinya lebih mendalam yang dengan ini kita harapkan doa kita lebih dikabulkan dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yakbalu du'aan min qalbi ghafil min qalbin lahin Ber, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin kalian yakin untuk dikabulkan dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima layak saji doaan tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling artinya tidak merenungkan kandungan dari doa yang diucapkannya. Maka oleh karena itulah ini masalah besar yang dengan ini kita nantinya bisa merenungkan arti daripada doa yang kita ucapkan sewaktu kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb Ar-Rabb ini. Nah. Kemudian eh, kaum muslimin, para pemerhati Radio Rojak rahimahullah, untuk melengkapi pembahasan ini, pembahasan ringkas ini saya akan membawakan beberapa eh, faedah ya dan pengaruh positif, manfaat positif mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang maha, yang maha agung ini, yaitu nama Allah Ar-Rabb. Tentu saja yang paling utama dari pengaruh positif mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan mengimani rusia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba itu semakin mantap dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Semakin dia itu kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, berpaling dari perbuatan syirik yang dengan itu dia akan semakin tunduk kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah karena tauhid rububiyah penetapan tauhid rububiyah mengandung konsekuensi penetapan uluhiyah, pengambahan diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya di antaranya surat Al-Baqarah ayat ke-21 Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu semata-mata, sembahlah Rabbmu semata-mata dan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini apa ini uh, tanda kesempurnaan tauhid uluhiyah dalam hati seorang hamba yang membawanya untuk mencapai semua ini adalah dengan dia mengimani secara benar tauhid rububiyah. Ini keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Artinya pintu untuk masuk mencapai kedudukan tinggi dalam dalam dalam apa ini tauhid uluhiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah mengimani dengan sempurna tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini merupakan perkara yang penting untuk kita imani dengan sebaik-baiknya dan dari sinilah seseorang hamba yang menetapkan atau mengimani hal ini dengan baik, mengimani rububiyah dengan baik kemudian akan membawa dia masuk kepada penghambaan diri kepada Allah dengan sebenarnya dalam uluhiyah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya dia akan mencapai tingkatan yang sangat agung dalam Islam yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat kelima ia karena na'budu wa karena nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Orang yang mengetahui bahwa hidayah di tangan Allah, yang mengatur segala urusan di alam semesta ini di tangan Allah, maka dia akan selalu meminta hidayah itu kepadanya. Meminta pertolongan kepadanya, yang setelah itu dia akan melaksanakan penghambaan diri dan ibadah yang sebenarnya kepada Allah inilah tingkatan yang sangat agung dan tertinggi dalam Islam. Tingkatan yang disebutkan dalam firman Allah tadi surat Al-Fatihah ayat kelima. karena budu wa karena sta'in. Hanya kepadamu lah Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Imam Ibnu Qayyim sampai mensyarah, menjelaskan secara khusus permasalahan tentang ayat ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang kedudukan yang sangat agung ini. Memohon pertolongan kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas semata-mata. Bahkan inilah yang menjadi inti kandungan daripada Al-Fatihah. Salah seorang ulama salah mengatakan, Sirrul Quran Al-Fatihah rahasia daripada Al-Quran, inti pokok daripada Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Wasirruha, dan inti daripada surat Al-Fatihah adalah iya karena budu wa iya karena stain. Jadi ini kedudukan yang sangat agung dicapai oleh orang-orang yang memurnikan tauhid rububiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membawanya untuk masuk ke dalam tauhid uluhiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara secara sempurna. Dan ini membutuhkan penjelasan yang panjang dan kajian tersendiri yang secara ringkas demikian. Kemudian faedah yang lainnya, faedah yang lainnya uh, eh, mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan benar akan membawa seorang hamba untuk merasakan kemanisan iman yang hakiki. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat <clears throat> ta'mal iman man billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah akan merasakan kelezatan iman, kemanisan iman, kesempurnaan iman. Orang yang ridho Allah sebagai rohnya. jadi meridhoi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rububiyahnya. Dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasulnya. Jadi, mengimani hal ini, Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan pintu utama untuk mencapai kesempurnaan iman. Tanpa ini berarti seorang tidak akan merasakan kesempurnaan iman yang berwujud uh, apa ini perasaan nikmat dan lezat ketika melaksanakan konsekuensi keimanan tersebut yaitu ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb adalah meridhoi segala perintah dengan melaksanakannya dan meridhoi larangannya dengan meninggalkannya kemudian meridhoi segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia ridho terhadap musibah-musibah yang menimpanya dengan meyakini itu adalah yang terbaik baginya karena itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sumber kebahagiaan hidup dan kesenangan hidup yang hakiki bagi manusia. Dalam banyak hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini. Di antaranya dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warba bima qasamallahu lak takun agnan nas." Ridhoilah, terimalah dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapkan bagimu sehingga nantinya kamu akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling merasakan kekayaan dan kecukupan dalam dalam kehidupan ini. Nah inilah beberapa faedah ringkas yang saya bisa bawakan karena waktu. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita memahami masalah ini dengan baik. Dan pembahasan tentang nama Allah yang agung ini tentu saja masih panjang dan masih banyak sisi-sisi yang perlu dibahas. Cuma sekedar contoh, ya contoh ringkas agar kita memahami inti daripada nama Allah yang agung ini dari secara bahasa, kemudian penjabarannya, pembagian dari sifat yang dikandungnya. Kemudian yang paling utama adalah manfaat dan faedah yang dikandungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu yang agung ini dengan sebaik-baiknya serta memberikan manfaat kepada kita untuk memurnikan keimanan kita dan menyempurnakan pendekatan diri kita ibadah kita kepadanya dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kandungan dari sifat-sifat rububiyah khusus yang dimilikinya yang telah dilimpahkannya kepada orang-orang hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, sesungguhnya maha mendengarkan doa dan lagi maha mengabulkan permohonan hambanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang disampaikan oleh eh, Antum ya Ustadz dari penjelasan Arab sebagai salah satu asma Allah eh, yang mulia dan berikut di Khotal Islam ada beberapa waktu ke depan untuk bersoal jawab ya Ustadz. Kita akan uh, angkat pertanyaan Anda yang bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat atau Anda bisa secara langsung di layanan on air kami 0218236543. Dan untuk Kesempatan yang pertama kita akan angkat dari penelpon di 021 823 6543. Kami angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Hidayat, Pak. Di mana Bapak Hidayat? Di kebetulan saya lagi di jalan. Ah, Oke, okay, silakan Pak Hidayat. Uh, begini, Pak. Jadi ada sering mendapat pertanyaan dari seorang non muslim. Iya, halo, mohon maaf Bapak dikecilkan radionya, ada feedback Bapak, silakan. Hmm. Uh, sering ada pertanyaan dari seorang non muslim. Nah. Halo? Iya, silakan Pak. Halo, halo, ya. Iya, silakan. Halo? Nah, halo silakan Pak. Iya. Nah. Uh, sepertinya uh, kalau setiap sholat itu kan untuk uh, salawat Nabi itu mereka mengatakan kenapa Nabi Muhammad itu selalu uh, didoakan. Hmm. Sedangkan kan sudah yakin, sudah jaminan bahwa Nabi Muhammad itu adalah masuk surga. Nah. Uh, saya sendiri mengatakan bahwa itu adalah bukan semata-mata mendoakan hmm. beliau, tapi sebagai kita umatnya yang sudah mendapat uh, petunjuk dari Allah melalui uh, Nabi Allah, nah. kita juga harus selalu mengingat itu. Nah. Dan juga Allah sendiri bersalawat kepada Nabi. Nah. Jadi mohon penjelasan untuk menjawabnya seperti apa gitu. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Silakan Ustaz. Uh, jawaban yang disampaikan sama Bapak tadi ya sebagian sebagian sudah benar ya. Uh, sampaikan kepada dia dan orang-orang yang bertanya seperti ini bahwa bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan ibadah yang agung, merupakan ibadah yang agung yang banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahkan disebutkan tadi dalam ayat Al-Quran, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi SAW. Dan ucapkanlah salam kepadanya. Dalam hadis-hadis yang saya Rasulullah SAW memerintahkan, Sallu alaiya fa inna salatakum tabluguni haitsuma kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Jadi malaikat yang menyampaikannya kepada Nabi SAW dimanapun kalian berada. Ini semua disebutkan dalam riwayat lain. Dalam hadis sahih yang lainnya bahkan Rasulullah SAW bersabda, Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alaiya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Jadi banyak, bahkan sudah kita ketahui dicela orang yang mendengarkan Nabi SAW kemudian tidak bersalawat. Rasulullah SAW bersabda, Al-bakhilu man dukirtu indahu falam yusalli alaya. Orang yang kikir itu adalah orang yang diucapkan namaku di hadapannya kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Jadi salawat itu adalah ibadah yang agung. Nah, ibadah yang agung ini agar kaum muslimin bisa mendapatkan keutamaan menjalankannya, ya mereka banyak membaca salawat. Oleh karena itu Allah mensyariatkan dalam sholat. Bahkan ulama mengatakan hukumnya wajib dalam sholat membaca salawat tersebut. Membaca salawat tersebut hukumnya wajib. <clears throat> maka untuk agar kaum muslimin mendapatkan keutamaan tersebut, maka mereka disyariatkan agar bisa membaca salawat ini dalam sholat, kemudian di luar sholat, dalam berbagai kesempatan agar kedudukan dan kemuliaan amal yang besar ini mereka bisa bisa dapatkan justru inilah yang menunjukkan agungnya syariat Islam karena mereka mensyariatkan kepada uh, apa ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin amal-amal ibadah yang agung yang dengannya mereka mencapai keutamaan tersebut. Adapun alasan yang dibawakan bahwa kenapa Nabi SAW harus didoakan karena karena beliau padahal sudah dijamin keselamatan jawabannya bukan karena itu. Nabi SAW telah diampuni dosa-dosa beliau tapi beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Dalam satu majelis aja beliau beristighfar sampai 70 kali, ada riwayat lain 100 kali. Bukan berarti Nabi SAW ingin eh, apa ini dosanya itu perlu memintakan ampun tidak, tapi Nabi SAW telah diampuni dosanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, liyagfiralakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhir. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Nabi SAW mengucapkan istighfar sebanyak ini untuk menjadi contoh bagi umatnya. Bahwa istighfar ini pantas diucapkan oleh umatnya yang mereka itu belum dijamin pengampunan dosanya sebagai e, mengamalkan petunjuk Nabi SAW yang yang telah diampuni dosanya dijamin pengampunan bersamaan dengan itu beliau sangat bersemangat untuk melaksanakan kebaikan ini karena dia merupakan zikir yang mendapatkan pahala mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Terpuji sifat-sifatnya. Kenapa kita selalu memuji Allah? Kita mengatakan alhamdulillah. Subhanallah maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar maha, ma, apa ini Allah maha besar. Apakah kita mengatakan Allah tidak perlu dibesarkan, sudah besar Allah itu. Allah tidak perlu dipuji, Allah sudah maha suci. Tidak. Kita memuji Allah untuk ibadah. Bukan untuk menambah kemuliaan Allah. Allah itu maha, maha mulia, maha sempurna sifat-sifatnya tidak dipuji pun dia tetap maha mulia. Tidak berkurang sedikit pun dengan pujian hamba. Bahkan tidak berkurang sedikit pun dengan celaan hamba terhadapnya. Na'udzubillah min dalik. Tapi kita memuji Allah adalah untuk manfaat diri kita sendiri. Untuk ibadah yang agung. Yang dengan itu kita berharap Allah membalas pahala kita. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Menyempurnakan iman kita. Jadi semua ini alasannya. Jadi Uh, mengucapkan salawat tadi uh, adalah ibadah yang agung dan tidak menjadi alasan untuk tidak kita lakukan hanya karena keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulia, yang sudah masuk di jalan masuk surga, jalan pengampunan dosanya, karena itu sendiri merupakan ibadah yang agung yang dengan kita melaksanakannya kita akan mendapatkan pahala yang besar dan juga ada alasan lain kenapa orang-orang yang beriman semangat mengucapkan salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam karena pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aksar min zikrihi barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak mengucapkan nama yang dicintainya mengucapkan sesuatu yang menyebut-nyebut sesuatu yang dicintai Maka orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat salawatnya adalah salawat yang disyariatkan, bukan salawat-salawat yang bid'ah. Salawat yang disyariatkan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cuma salawat yang kita baca dalam syahadat kita, dalam sholat kita, bukan salawat-salawat yang lainnya yang adakan karena ini tidak bersumber dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan menunjukkan cinta kepada beliau tapi justru menunjukkan sikap berlebihan yang dilarang dalam agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kita akan angkat masih dari penelpon ada Pak Abu Muhammad yang tengah di jalan juga di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ana mau bertanya tentang uh, penjelasan Ustaz tadi mengenai bahwa kalau untuk rob itu harus diikuti oleh dengan untuk yang makhluk. Bagaimana dengan uh, ayat Al-Quran yang mengatakan robul masyriko ini robul maghriba ini Ustaz? Mohon petunjuk Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bilang tadi uh, <clears throat> kalau untuk digunakan pada makhluk, nah itu harus digandengkan dengan nama lain. Tapi tidak berarti yang digandengkan dengan nama lain itu mesti makhluk. Jadi syaratnya untuk bisa digunakan untuk makhluk, digunakan dengan kata-kata pemilik apa misalnya. Robusya artinya pemilik apa? Misalnya pemilik rumah. Kita katakan Robul Bait, pemilik onta, Robul Ibil, pemilik uh, apa ini kambing, Robul Gonam. Misalnya seperti itu. <clears throat> Jadi kalau digandengkan untuk penyebutan makhluk disebutkan dengan benda yang dimilikinya. Tapi tidak tidak berarti kata-kata Rob yang digandengkan dengan sesuatu berarti makhluk tidak. Kalau tidak bilang Robul Alamin, Rob alam semesta. Ya Allah Subhanahu Wa Taala artinya. Nah. Demikian pula kalau kita gunakan tanpa ada digandengkan dengan lafaz lain, kata-kata lain juga hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi tadi tidak bertentangan karena saya katakan tadi syarat untuk digunakan pada makhluk adalah dengan digandengkan dengan sesuatu yang ingin kita jadikan dia pemilik sesuatu tersebut dalam dalam penggunaan secara bahasa sebagaimana hmm. penggunaan dari orang Arab ya. Taib. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban Ustaz dan berikut kita angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat dan di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan uh, pemberian nama ya Ustaz. Ada di sini uh, saudara kita Ibu uh, Ratih di Cikarang yang bertanya mengenai penamaan uh, anaknya yang menggunakan nama Muhammad Latif yang kemudian dipanggil Latif. Kemudian ada juga yang uh, bertanya tentang nama anaknya yang bernama Aulia Rahman Kemudian ada namanya uh, yang lain Ar-Rahman Meyanto. Ada juga yang menamakan anaknya sebagai Muhammad Al-Hafidh. Nah, uh, dari beberapa contoh nama-nama yang tadi diberikan oleh pendengar, uh, mungkin ada kaidah-kaidah di dalam memberikan nama yang dinisbatkan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Ustaz bisa sampaikan jazakallahu khairan. Dari yang saya sempat dengar tadi pertanyaan, yang jelas-jelas salahnya ya, itu Ar-Rahman tadi yang ada Ar-Rahmannya itu jelas diganti nama tersebut, dihilangkan. Ini karena bertentangan ini. Hmm. Jadi yang ada ar Rahman siapa tadi? Ar-Rahman Miyanto kemudian ah, Aulia iya. Ar-Rahman. Jelas-jelas harus dihilangkan ini hmm. Rahmannya. Hmm. Lebih bagus ditambah dengan Abdurrahman Miyanto, itu lebih bagus, hmm. biar lebih selamat. Yang terakhir, terakhir tadi ada kata-kata Al-Hafidh ya? Nah, eh, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Ziyad Al-Fatih ya. Oh. Muhammad Ziyad Al-Fatih, begitu. Al-Fatih. Naam. Apakah eh, Al bisa dipakai oh, untuk uh, nama atau bagaimana Ustaz? Oh, iya iya iya. Uh, kalau kalau nama yang selain yang saya sebutkan tadi selain Ar-Rahman atau nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala <clears throat> maka uh, <clears throat> Al-Fatih Al-Fatih saya, saya sendiri tidak mengetahui apakah ada nama Allah Al-Fatih yang ada itu Al-Fattah. Nah. Al-Fattah. Jadi kalau bukan nama Allah Subhanahu wa taala dan sekedar diartikan secara anu maka tidak ada masalah. Cuman uh, <coughs> ya kecuali yang yang itu menyangkut nama Allah seperti tadi latif ya. Latif di sini kalau tanpa alif lam itu nggak ada masalah. Semua ulama membolehkannya kalau tanpa alif lam. Latif seperti itu saja. Ya? ya latif karena hmm. diartikan yang saya katakan tadi jangan di, ditinjau dari makna tapi cuma sekedar nama saja. Hmm. Sekata Syekh ini itu diperbolehkan. Jadi sekedar nama sekedar nama saja latif tadi nggak ada masalah dan ya memang saya katakan tadi uh, uh, yang ada namanya Aulia ur rahman ya. Aulia ur rahman ini secara bahasa dalam hal merupakan apa ini penyele, apa ini penyimpangan dari nama-nama Allah tidak ada penyimpangan. Cuma dia mungkin ada sedikit masalah dalam segi tazkiyah ya. Apa ini me, me, me, me, mensucikan diri sendiri. Allah berfirman fala tuzakku angfusakum Janganlah kalian mensucikan diri diri kalian sendiri sampai Allah mengubah nama seorang sahabiah ya sahabat wanita yang bernama Barroh yang artinya orang yang berbakti diganti menjadi Zainab dan Allah apa ini Rasulullah SAW bersabda jadi Rasulullah SAW mengganti ya mengganti nama seorang apa ini sahabiah yang bernama Barroh yang artinya wanita yang berbakti diganti menjadi Zainab beliau berkata Allahu a'lamu biman barra minkum Allah lebih mengetahui siapa di antara kalian yang berbakti jadi kalau nama itu mengandung pengertian tazkiyatun nufus mensucikan diri sendiri, memuji diri sendiri, maka ini harus diganti. Harus diganti. Misalnya orang yang menamakan dirinya apa ini pembela agama, menamakan dirinya uh, <coughs> penolong agama, maka ini ini tidak boleh menggunakan nama tersebut. Ini cuma gelar ya, gelar yang diberikan orang lain, bukan menamakan diri kita dengannya. Ini termasuk yang adab dalam memberikan nama. Uh, ini sebaiknya diganti dengan nama yang lain ya. Taib. Eh, kemudian ada tambahan eh, pertanyaan dari Umu Zahra Jakarta yang bertanya karena ketidaktahuan beliau, eh, beliau menamakan anaknya yang kedua dengan nama Al Fattah. Sementara untuk pengurusan perubahan nama di akta kelahiran sangat sulit Ustaz. Dan saat ini sudah berumur 15 tahun anaknya ini. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan Ustaz? Demikian. Ya uh, Al Fattah ya. Allah musta'an ini sulit karena uh, <coughs> sudah menggunakan alif lam dan dikhawatirkan nanti ya, dituju makna yang dikandung di dalamnya ini kalau Syekh Utsaimin melarangnya seperti ini. Ya, uh, masalah yang berhubungan dengan terlanjurnya penulisan nama tersebut <coughs> maka kalau ini darurat dan sulit untuk dilakukan maka dibiarkan saja untuk tapi untuk sebaiknya dalam panggilan sehari-hari ditambahkan saya dengan ab, Abdul di depannya, Abdul Fattah. Lebih selamat biar orang lebih terbiasa memanggil nama tersebut adapun yang terlanjur ditulis dalam akte maka kalau itu sulit untuk dirubah dan terpaksa ya sudah dibiarkan saja. Tapi untuk panggilan sehari-hari dibiasakan uh, untuk dipanggil dengan Abdul Fatah, tentu saja ini hmm. meri lebih meringankan hmm. lebih meringankan masalahnya. Baik, terima kasih dan uh, satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita. Ustadz barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memiliki uh, sifat uh, maha mengetahui dan sudah menetapkan baik dan buruknya setiap manusia sebelum ia lahir. Lalu apa hikmah turunnya risalah pada setiap manusia dan berlakunya risalah tersebut selama mereka di dunia Ustaz? Jazakallah khairan hikmah turunnya risalah tentu saja dengan risalah adanya risalah yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, maka ini hikmahnya sangat agung sekali karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan sebab. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan maka dia menempuh jalan-jalan kebaikan dengan mengikuti petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia melalui para rasulnya, lalu risalah yang dibawa oleh para rasulnya. Menetapkan jalan-jalan kebaikan, menunjukkan jalan-jalan kebaikan dan menerangkan jalan-jalan yang keliru, yang jalan yang menyimpang. Dengan adanya risalah juga orang akan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenarnya. Karena seandainya Allah menghukum manusia tanpa adanya keterangan, maka ini merupakan uh, hal yang bisa dikatakan sebagai sebagai keboliman karena mereka dihukum tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya keterangan tentang jalan yang benar dan jalan yang buruk. Maka dengan itulah diturunkan risalah sebagai uh, penjelas bagi manusia. Setelah itu mereka tidak punya ada tidak ada alasan lagi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an uh, tentang uh, hikmah salah satu hikmah diutusnya para rasul di Allah yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul agar manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul alaihi wassalam dan tentu masih banyak hikmah-hikmah yang agung, yang agung yang lainnya. <laughs> Baik, terima kasih Ustaz. Uh, masih ada waktu mungkin untuk satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Oh, Taip, uh, dari Pak Bayu di Menteng Dalam Jakarta silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, saya uh, ada sedikit kebingungan dari kalau mengucapkan Allah ala wajalla atau Allah subhanahu wa ta'ala Allah Taala. Allah Kapan Jalla saja diucapkan hmm. atau Azza disebutkan Jalla, begitu. Uh, penyebutan dari apa, sebutan Allah uh, tadi. Nah, terima kasih baik, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, secara ketentuan khusus tidak ada khusus Tidak ada ketentuan Ustaz. Ya, hmm. ya, jadi kita uh, sebutkan semua itu merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mengatakan Azza wa Jalla atau Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Allah tabaraka wa taala dan pujian-pujian yang lainnya. Yang jelas ini bagus kita biasakan dan biasanya kalau orang Arab apalagi penceramah ya dia bermacam-macam untuk karena semakin banyak pujian itu kan semakin bagus ya, semakin bermacam-macam semakin bagus. Yang jelas yang saya ketahui tidak ada ketentuan khusus kapan diucapkan ini, kapan diucapkan yang itu. Yang jelas semua adalah pujian selama itu pujian yang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala maka bagus diucapkan untuk untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun ya. Nah, terima kasih Ustaz dan pertanyaan Pak Bayu tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan eh, pagi hari ini. Terima kasih dan ada penutup untuk di akhir kajian kita silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah uh, kesimpulannya tadi satu di antara contoh dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yaitu Ar-Rabb. Nama ini saja sudah memberikan pengaruh besar kepada kita dalam keimanan, dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mengenal semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentu makin banyak manfaat yang kita akan dapatkan. Ya. Nah, terima kasih Ustaz Jazakallah Heran atas uh, materi dan pembahasan di pagi hari ini dan kami akan menutup lain telepon dengan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuk Ustaz dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.